Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai hadfut ta'i lil fasili bainal fi'li wa fa'ilihi. Yaitu dihapuskannya tak ketika ada sesuatu yang menjadi perantaraan antara fi'il dan fa'ilnya. Jadi pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas ketika fa'il itu mu'annath, maka asalnya itu fi'il juga dimu'annathkan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memberikan tak pada fi'il tersebut. Maka pada pembahasan ini kita akan membahas bahwa tak taknif tersebut itu dapat dihapus ketika ada sesuatu yang menjadi perantaraan antara fi'il dan fa'ilnya. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam alfiyah beliau, yaitu pada bait yang ke-232 dan bait yang ke-233. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa qad yubihul faslu tarkat taifi nahwi atal qadhiya bintul waqifi dan terkadang al-fasl atau sesuatu yang menjadi perantaraan antara fi'il dan fa'ilnya, itu memperbolehkan ditinggalkan nyata pada fi'il. Contohnya apa? Fi nahwi atal qadiyya bintul waqifi. Atal qadiyya bintul waqifi. Anak perempuan dari pewakaf tersebut itu mendatangi hakim atau qadhi. Maka kita lihat di sini ada ata, ya ata itu fi'il. Kemudian di mana fa'ilnya? Kita lihat yang marfu yaitu bintu. Ya, maka kita lihat di sini bahwa bintu itu muannats. Ya, bintu itu muannats. Maka asalnya Ata tersebut itu diberikan tak taknif yang menjadi atat. Akan tetapi kita lihat di sini tidak ada tak taknif di situ, tetapi dibaca ata. Ya, mengapa? Karena antara fiil yaitu ata dengan fa'ilnya yaitu pintu itu ada sesuatu yang memperantarainya. Apa itu? Yaitu lafat al-qadiyah yang menjadi maf'ulun bihi bagi fi'il ata. Kemudian beliau melanjutkan wal hadfu ma'faslin bi illa fuddila kama zaka illa fatatu banil ala dan dihapuskannya tak taknith pada fi'il ketika ada perantaraan dan perantaraannya itu adalah berupa lafat illa. Jadi yang tadi itu kan perantaraan yang diberikan di contoh itu berupa maf'ulun bihi. Akan tetapi kalau perantaraannya berupa lafat illa, maka wal hadfu fuddila, maka dihapuskannya tak taknith itu lebih utama. Kemudian contohnya apa? Mazaka illa fatatu benil ala. Ya, tidak ada yang baik ya, melainkan pemudi atau anak dari Ibnul Ala. Maka kita lihat di sini fatatu itu kedudukannya sebagai fa'il bagi zaka. Dan zaka di situ adalah fi'ilnya. Akan tetapi walaupun fatatu itu mu'annath, kita lihat di sini antara fi'il yaitu zaka dan fa'ilnya yaitu fatatu itu ada sesuatu yang memperantarainya yaitu lafat illa. Maka di sini yang lebih utama itu adalah dihapuskannya tak taknif. Karena asalnya apa? Asalnya kalau misalnya fa'ilnya mu'annath maka fiilnya juga mu'annas, yang menjadi mazakat. Tetapi di sini karena ada perantaraan illa, maka yang lebih utama itu dihapuskannya tak taknif. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan kedua bait ini ma fi hadainil baitaini taqyidu taqyidun liqaulihi ya ma fi hadainil baitaini taqyidun liqaulihi au mufhimin dzatahiri. Ya, ini bait yang sebelumnya. Apa yang ada pada dua bait ini itu merupakan taqyid ya, pengikat atau pengecualian. Ya, pengecualian bagi apa? Ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala pada bait yang sebelumnya au mufhimin dzata khiri. Nah, apa penjelasannya? Apa yang dapat dipahami dari bait sebelumnya? Fa innal muannatsal haqiqiyya innama yajibu ta'nitsu fi'lihi idza tasala bihi. Maka muannats yang hakiki itu jika menjadi fa'il maka wajib untuk mentakniskan fiilnya. Kapan itu? Idzat tasolabihi. Jika bersambung langsung antara fiil dan fa'ilnya. Artinya setelah fiil langsung datang fa'il. Kama taqaddama sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Fa'in fusila anhu bifasilin akan tetapi jika ada sesuatu yang menjadi perantaraan antara fiil dan fa'ilnya. Fala yakhlu, maka tidak akan terlepas dari keadaan-keadaan yang akan disebutkan. Al-awwalu, keadaan yang pertama, imma an yakunal fasilu ghaira illa. Yaitu keadaan yang pertama itu bisa jadi fasilnya atau sesuatu yang menjadi perantaraannya itu lafadznya bukan illa. Maka bagaimana fayajuzu itsbatut ta'i wa tarkuha? Maka diperbolehkan untuk mendatangkan tak taknis pada fiilnya atau boleh juga tak tersebut itu ditinggalkan, artinya tidak disebutkan. Wal ajwadu al ifbatu dan yang lebih bagus, lebih baik itu adalah menetapkan tak taknif. Ya. Contohnya apa? Nahwu ini adalah contoh yang diberikan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala atal bintul waqifi. Anak perempuan dari pewakaf tersebut itu mendatangi hakim. Maka di sini itu adalah tarkuha meninggalkan tak taknis. Ini boleh. Wal ajwadu akan tetapi yang lebih baik itu adalah menetapkan tak taknis menjadi apa? Atat. Ya berarti atatil qadhiya bintul waqifi. Itu yang lebih baik. Kemudian beliau melanjutkan wa hadza ma'na qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam alfiyah beliau tadi yaitu waqad yubihul faslu ila akhirih ya dan kadang adanya perantaraan itu memperbolehkan ya dan seterusnya ai maksudnya innal fasla bainal fi'li wa fa'ilihil muannatsil haqiqi yubihu tarka ta'ittaknisi. Jadi maksud dari bait tersebut bahwa adanya perantaraan antara fi'il dan fa'ilnya di mana fa'ilnya itu adalah muannats hakiki. Ya, maka fa, maka perantaraan tersebut yubihu tarka ta'ittaknisi. Itu memperbolehkan ditinggalkannya tak taknis atau tidak ditetapkan. Berarti seolah-olah fiilnya itu muzakkar. Thumma dzakarol mithala. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan contohnya. Kemudian wat ta'biru biqad wal ibahati dan ungkapan yang digunakan dengan qad dan ibahah yaitu lafat yubihu di situ itu yufidu annal ahsana al-ithbatu. Itu membawa faedah bahwa yang lebih baik itu menetapkan tak taknis sakinah ketika fa'ilnya itu mu'annas, walaupun ada perantaraannya. Tetapi perantaraannya selain illa. Athani, keadaan yang kedua, an yakunal fasilu illa. Ya, ketika yang menjadi perantaraan antara fiil dan fa'ilnya itu adalah lafat illa. Fa'indal jumhuri yajibu hadfut ta'i. Maka menurut mayoritas ulama, ya, ulama nahwu, itu wajib dihapuskan taknya. Jadi ketika perantaraannya itu illa, maka menurut mayoritas ulama nahwu itu wajib dihapus taknya. Mengapa? Li'annal fa'ila ismun mudzakkarun mahzufun? Karena yang menjadi fa'ilnya itu sebetulnya bukan lafat setelah illa. Akan tetapi ada fa'il berupa isim muzakkar yang dihapus. Nah, bagaimana penjelasannya? Fatakulu, maka engkau katakan, ma illa fatimatu ma soma illa Fatimatu. Tidak ada yang berpuasa melainkan hanya Fatimah. Maka di sini seolah-olah soma adalah fiil, Fatimatu adalah fa'il yang mu'annas, kemudian ada perantaraan berupa illa. Dan di sini soma itu tanpa tak taknif. Maka apa yang sebetulnya menjadi fa'ilnya? Ai ma sama ahadun illa Fatimatu. Ya, tidak ada seseorang pun yang berpuasa melainkan Fatimah. Maka di sini yang dimaksud isim muzakkar yang mahzuf yang dihapus adalah lafat ahadun tadi. Wal ifbatu khassun bisyi'ri. Adapun menetapkan tak taknis itu khusus bagi syair saja. di syairi ya, sebagaimana ucapan seorang penyair. Ya penyair tersebut mengatakan mabariat min roibatin atau mabariat min ribatin wa fi harbina illa banatul ammi. Tidak selamat dari rasa malu dan rasa curiga dalam perang kita melainkan anak-anak perempuan dari paman tersebut. Kita lihat catatan kaki terkait syair ini. Al-ma'na, makna dari syair ini, lam taslamim ro'atun, ya la, lam tasla lam taslamim ro'atun minat minat tuhmati mati wasyaki tidak selamat perempu, perempuan, ya, perempuan itu tidak selamat dari rasa curiga dan rasa ragu, ya, rasa ragu maksud saya. Uh, dalam perang kita, ya, melainkan an illa banatul a'mami, melainkan anak-anak perempuan dari para paman. Ya, jadi tidak selamat dari rasa curiga dan rasa ragu. Wa qauluhu banatu dan ucapan penyair tersebut banatu fa'ilun kedudukannya sebagai fa'il. Bari'at dan lafat bari'at itu wa qad lahiqatit ta'u al-fi'la. Maka sungguh huruf ta atau tak taknis itu mengikuti fi'il bari'a ma'a wujudil fasili illa walaupun ada perantaraan berupa illa. Ya ini khusus untuk syair. Kita kembali ke atas. وَظَاهِرُ كَلَامِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ يَجُوزُ إِثْبَاتُ التَّاءِ فِي النَّثْرِ Kalau dilihat dari zahir ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala itu diperbolehkan ya menetapkan ta termasuk dalam nasr ya, dalam prosa, dalam kalimat yang bukan syair, kalimat biasa. Nadhoron lidzohiril malfudhi bihi. Ya, dengan melihat uh, apa zohir ucapan yang dilafatkan oleh Ibnu Malik. Wahuwalismul mu'annathu. Ya, yaitu isim mu'annath. Wal hadfu asanu akan tetapi ketika perantaraannya itu illa, itu yang lebih baik adalah dihapus tak taknifnya. Lima takot dama karena alasan yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu tadi adanya fa'il berupa isim yang dihapus, isim mudzakkar yang dihapus. Contohnya apa tadi? Ma'asoma ahadun tadi. Wahada makna qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu wal hadfu ma'faslin ila akhirih yaitu dihapuskannya bersama adanya perantaraan dan seterusnya. Ai maksudnya inna tarkatta ma'al fasli bi illa mufaddalun alal itsbati yaitu meninggalkan tak taknis pada fiil ketika ada perantaraan berupa illa itu mufaddalun alal isbati itu lebih utama daripada menetapkan tak di fiil tersebut nahwu contohnya mazaka ya apa maksud dari mazaka ai ma soluha ya tidak baik keadaan illa fatatur rajulil ma'rufi bibnil ala. Ya, melainkan ya pemudi atau anak gadis dari seorang laki-laki yang dikenal dengan ibnul ala. Wa yufhamu min dzalika annal ifbata marjuhun. Dan dipahami dari hal tersebut bahwa pendapat isbat yaitu yang menetapkan tak taknis itu marjuh, pendapat yang lemah. Kita lanjutkan hadzfut ta'i biduni fasilin. Dihapuskannya tak taknif pada fiil tanpa adanya perantaraan. Kemudian beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-234. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wal hadfu qad ya'ti bila faslin wa ma' dhamiri dil majazi fi syi'rin waqa dan terkadang penghapusan tak tak taknis pada fiil itu kadang terjadi walaupun tidak ada perantaraan antara fiil dan fa'ilnya kemudian wa dhamiri dil majazi fi syi'rin waqa dan juga penghapusan tak taknif itu juga dapat terjadi pada syair ketika fa'ilnya itu berupa domir yang kembali kepada sesuatu yang berupa mu'annath majazi. Kemudian Asyaih Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan bait ini, beliau mengatakan, qad tuhdhafu ta'u ta'nifi minal fi'lil musnadi ila muannathin haqiqiyyin min ghairi faslin. Kadang tak taknif yang ada pada fiil itu dihapus. Ya, di mana fiil tersebut itu disandarkan kepada muannath yang hakiki. Artinya fa'ilnya berupa muannath hakiki dan min ghairi faslin dan tidak ada perantaraan antara fiil dan fa'ilnya. Faqad haka bawaihi an ba'dihim. Maka sungguh si bawaihi itu menghikayatkan dari sebagian orang Arab. Qala fulanatu. Fulanah telah berkata. Maka fulanah di sini muannats hakiki Ya, kemudian kita lihat fiilnya itu tidak ada tak taknisnya, tetapi ditulis kola. Kita lihat catatan kaki. Fulanun wa fulanatu. Ya, adapun fulan dan fulanah itu adalah kinayatun an asma'il adamiyina. Ya, berupa kinayah. Ya, kinayah itu juga bahasa Indonesia, ya sudah diserap Ya, maksudnya lafat yang memerlukan penjelasan, artinya sesuatu yang samar. Ya, berupa sesuatu yang atau suatu kinayah dari nama-nama orang, ya nama-nama manusia. Maka ketika kita ingin menunjukkan pada manusia tetapi tidak secara jelas digunakan fulan kalau laki-laki, kalau wanita fulanah. Ya, kemudian wal fulanu wal fulanatu kinayatun an ghairil adamiyina. Adapun kalau fulan dan fulanahnya kemasukan al menjadi al fulanu dan al fulanatu itu menjadi kinayah untuk yang selain manusia. Taqulul Arabu, ya, maka orang Arab terdahulu mengatakan, Rokibatul fulana, saya telah mengendarai ya seekor hewan jantan. Ya, apapun itu namanya fulan. Kemudian wahala betul fulanata. Dan saya memerah ya susu dari seekor hewan betina. Maka ketika ada al, al-fulan, dan al-fulanah itu untuk selain manusia. An lisanil arabi. Ini dapat dilihat di lisanul arabi. Kemudian kita kembali ke atas. Qala fulanatu bihadfit min qala. Ya, jadi sebagian orang Arab mengatakan qala fulanah dengan menghapus tak yang ada pada qala. Wa syadzun la yuqasu alaihi. Ya akan tetapi Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan ini itu sesuatu yang syadz. Ya sesuatu yang tidak dapat dikiaskan. Ya, berarti ini memang khusus untuk lafat ini tidak dapat kemudian dikiaskan pada contoh-contoh yang lain. Ya, ini sesuatu yang syadz, yang tidak umum. Kemudian beliau melanjutkan wa qad tuhdhafu ta'u minal fi'lil musnadi ila dhamiril muannatsil majaziyyi. Dan terkadang tak taknis dari fi'il yang disandarkan pada domir mu'annath yang majazi itu terkadang dihapus. Wa huwa khosun Akan tetapi ini hmm. khusus untuk syair. Wa taqaddama dzikru dan telah berlalu penjelasan atau penyebutan dari hal tersebut. Wa hadza ma'na qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa ma'dhamirin wa ma'dhamiri dzil majazi ila akhirih. Ai maksudnya waqa'al hadfu fi syi'ri ma'al fa'ili idza kana dhamiran ya'udu ala muannatsin majaziyyin. Yaitu terjadi penghapusan tak taknis pada fi'il di dalam syair ya, ketika fa'ilnya itu berupa domir yang kembalinya kepada mu'annath majazi. Kemudian beliau melanjutkan hukmu ta'nitsil fi'li idza kana al-fa'ilu jam'an. Hukum mentaknifkan fi'il ketika fa'ilnya itu berupa jamak. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau bait yang ke-235 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan watta uma jam'in siwasalimi min ya watta uma jam'in siwasalimi min mudzakkarin katai ma yahdallabin dan ta ya pada fiil ketika fa'ilnya itu jamak ya siwa salimi min mudakarin. Ya, tetapi jamaknya itu bukan jamak mudakar salim ya selama fa'ilnya itu jamak tetapi bukan jamak mudakar salim ya maka taknya itu di sini itu dapat dihapus atau maaf dapat ditetapkan ya dapat ditetapkan tak pada fiil ya, ketika fa'ilnya itu berupa jamak. Akan tetapi jamaknya bukan jamak mudzakkar salim. Contohnya apa? Sebagaimana tak yang ada pada salah satu dari kata seperti labin. Ya, batu bata. Nanti akan ada penjelasannya. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan bait ini yufhamu mimma taqaddama annal fi'la yu'annathu jawazan fi maudhi'aini. Telah dipahami dari penjelasan yang telah lalu bahwa fi'il itu dapat dimu'annathkan, ya dapat jawaz ya, boleh dimu'annathkan pada dua keadaan. Al-awwalu yang pertama, an yakunal fa'ilu mu'annathan majaziyan, yaitu ketika fa'ilnya berupa mu'annath yang majazi, Ya, kita tahu bahwa yang mak maksudnya hakiki itu yang berkembang biak. Ya, beranak dan berkembang biak. Kemudian yang melahirkan, bertelur, dan seterusnya. Kemudian asani, keadaan kedua di mana fiilnya boleh dimuannafkan itu adalah an yakunal fa'ilu muannatsan haqiqiyan yaitu ketika fa'ilnya berupa mu'annath haqiqi. Akan tetapi fusila an fi'lihi bifasilin. Akan tetapi antara fi'il dan fa'ilnya ada sesuatu yang menjadi perantaraan. Wa fi hadzal baiti al Maka di bait ini Ibnu Malik rahimahullah taala menjelaskan keadaan yang ketiga di mana fiil boleh dimuannatskan. Nah, apa keadaan yang ketiga tersebut? Wahuwa an yakunal fa'ilu jam'a salamatin limu'annathin. Yaitu ketika fa'ilnya itu berupa jamak, dan jamaknya adalah jamak mu'annath salim. Ya, jam'a salamatin limu'annathin. Atau jamak mu'annath salim. Au atau fa'ilnya jam'a taksirin atau fa'ilnya itu berupa jamak taksir limudzakkarin au liman au muannatsin ya limudzakkarin au muannatsin baik jamak taksir tersebut itu berupa untuk mudzakkar atau untuk muannats famithalu jam'il muannatsis salimi maka contoh dari jamak muannats salim itu adalah hadaratil muallimatu para guru wanita tersebut itu telah hadir Ya di sini ditetapkan tak taknisnya. Tetapi karena hukumnya jawas, boleh, maka boleh juga ditinggalkan menjadi wahadorol muallimatu. Kemudian kita lanjutkan wa mithalu jam'i taksiri li mudzakkarin dan contoh jamak taksir yang untuk mudzakkar bada'al bada'al ummalu Ya, para pekerja tersebut telah memulai. Maka di sini ummal itu jamak bagi amil. Ya, muzakkar. Dan ini karena ini muzakkar, ya ini di sini ya harusnya tidak menggunakan tak taknif. Tetapi di sini disebutkan boleh menggunakan yaitu seperti badal ummalu, boleh juga ditinggalkan seperti maaf ah, boleh juga ditetapkan Taknya seperti wabada'atil ummalu. Ya, diberikan tak taknis di situ. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-43. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Laqad ja'at rusulu rabbina bilhaq. Ya, laqad ja'at rusulu rabbina bilhaqqi. Maka sesungguhnya ya telah ya sungguh telah datang para utusan Rob kami membawa kebenaran. Maka kita lihat rusulu di sini itu jamak bagi rasulun. Ya rusulun jamak bagi rasulun. Dan rasulun itu laki-laki. Tetapi kemudian jamaknya adalah jamak taksir yang menjadi rusulun dan kita lihat lafadz jaa di sini didatangkan tak taknis di situ. Waqala ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-183, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul qad ja'akum rusulum min qabli. yaitu katakanlah sesungguhnya telah datang kepada kalian ya rasul-rasul sebelumku. Ya, maka di sini kita lihat fa'ilnya adalah rusulun dan fi'ilnya adalah ja'a. Ya, di sini tidak didatangkan bersama tak taknif. Kemudian wa mithalu jam'it taksiri li nafin Dan contoh jamak taksir yang untuk mu'annath, yaitu Arafatil fawatimu qimatal hijabi. Arafatil fawatimu qimatal hijabi. Al-fawatim itu jamak taksir dari Fatimatu. Ya, Fatimah. Berarti para Fatimah itu mengetahui ya, nilai atau betapa berharganya hijab. Maka di sini Eh, jamak taksir bagi muannas dan arafat itu diberikan tak taknis. Au arafa atau boleh juga dibaca arafa tanpa tak taknis menjadi arafal fawatimu qimatal hijabi. Kemudian kita lanjutkan wa yulhaqu bil jam'i ismul jamai dan diikutkan juga terhadap hukum jamak ya apa yang diikutkan yaitu isim jamak kita lihat catatan kaki taqaddama ta'rifu mil jam'i fi matla'i babil kalami wa ma yata'allafu minhu telah berlalu definisi dari isim jamak pada pembahasan bab al-kalam wa ma yata'allafu minhu ini bagian yang sangat awal dari Alfiyah Ibnu Malik. Ya, jadi isim jamak itu adalah ya isim yang menunjukkan jamak. Akan tetapi dia tidak memiliki mufrad. Artinya tidak berasal dari mufrad yang dijamakkan. Tapi isim tersebut memang bermakna jamak. Wasmul jam'i huna muqayyadun bil mu'rabi. Akan tetapi isim jamak yang dibahas di sini itu ya diberi syarat ya diberi syarat bahwa itu adalah isim jamak yang mu'rab kama musila sebagaimana yang dicontohkan bi fil mabniyi maka uh, pembahasan isim jamak yang di sini itu tidak termasuk yang mabni nahwu alladzina ya contohnya adalah alladzina fala yajuzu at-ta'nitsu ma'ahu. Maka tidak boleh mentakniskan fiil ketika fa'ilnya itu berupa isim yang jamak yang mabni. Wa mithlus mil jam'i ismul jinsil jam'i. Dan contoh dari isim jamak itu adalah isim jenis yang jam'i. ini juga sudah dibahas pada bagian awal dari uh, alfiyah ini. Kabakorin, ya contohnya adalah bakorun. Bakorun itu menunjukkan jenis sapi. Ya, dan kita tahu isim jenis jam'i untuk menunjukkan tunggalnya diberikan tak marputoh menjadi bakorotun, ya seekor sapi. Banaklin ya atau pohon kurma. Ini menunjukkan jenis. Kalau ingin menunjukkan satu pohon kurma menjadi naklatun. dama ta'rifuhu dan juga definisinya telah berlalu pada tadi al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Kita kembali ke atas. Nahwu contohnya qadimar rokbu. Ya, qadimar rokbu. Telah datang rombongan manusia. Maka ar-rokbu ini isim jamak. Ya, dia tidak memiliki mufrad. Akan tapi arrokbu tersebut itu bermakna jamak ya karena rombongan manusia itu menunjukkan manusia yang banyak. Maka di sini boleh ditinggalkan tak taknif, ya boleh juga ditetapkan menjadi waqadimatir rokbu. Dan nah, telah datang rombongan tersebut. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saff ayat ke-14 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ta'ifatum طَائِفَةٌ bani Israila wa kafarat ta'ifah. ya. ya, maka sebagian dari Bani Israel itu beriman, ya, dan uh, sebagian atau segolongan yang lain itu kafir. Maka perhatikan ta'ifatun itu adalah isim jamak. Ya ta'ifah. Itu isim yang bermakna ya segolongan. Golongan itu berarti orangnya banyak. Ya, kemudian kita lihat amana dan kafaro sebagai fiil itu ditetapkan tak taknis di situ. Kemudian waqala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 81 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman bayyata ta'ifatum minhum ghairal ladzi taqul Ya, maka sebagian dari mereka yang mengatur siasat di malam hari ya, yang telah mereka katakan tadi. yang lain dari yang selain yang atau lain dari yang telah mereka katakan tadi. Maka perhatikan di sini juga lafadznya ta'ifatun. Ya ta'ifatun. Tetapi fiilnya yaitu bayyata itu tidak diberikan tak taknis di situ. Ya, jadi pada ayat sebelumnya ditetapkan tak taknis, di ayat yang ini tidak ditetapkan tak taknis. Kemudian kita lihat catatan kaki, ya. Apa yang dimaksud dengan bayyata? Ya bayyata yubayyitu tabi'itan. Ya at itu maksud dari tabayit tadabirul amri lailan. Yaitu merencanakan sesuatu pada malam hari. Wal makna dan makna dari ayat ini annaha ula ilmunafiqina qalu wa qattaru amron bil laili yaitu orang-orang munafik tersebut itu mengatakan dan merencanakan suatu perkara pada malam hari ghairal ladzi a'tauka bin nahari minat ta'ati. Ya selain yang yang mereka sampaikan di siang hari yang berupa ketaatan. Ya artinya ya pada siang hari mereka menampakkan ketaatan ya kemudian mengatakan juga ketaatan, kemudian ya karena ayat yang sebelumnya wayaku lunato atun faida barozu. Ya, wayaku lunato atun ya dan kami mengata, mereka mengatakan ya, kewajiban kami hanyalah taat. Faida barozu min indika ya dan ketika mereka berpaling dari sisimu ya kemudian mengatur siasat tadi. Kita kembali ke atas. Waqala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat ke-30. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Waqala niswatun fil Madinah." Dan wanita-wanita di kota tersebut berkata. Ya, maka perhatikan di sini ya niswatun itu adalah maknanya adalah wanita ya para wanita. Maka ini sudah jelas menunjukkan sesuatu yang mu'annas. Akan tetapi fiilnya yaitu qala itu tidak ada tak taknif di situ. Ya, kemudian kita baca lanjutannya fahudhifat ta'u ala ta'wilihi bil jam'i. Ya. Maka di sini itu dihapus nyata itu karena ditakwil sebagai jamak. Ya, ditakwil sebagai jamak. Fayakunu mudzakkarul makna. Ya. Maka secara makna itu adalah mudzakkar. Kenapa mudzakkar? Karena lafat al-jam'u ya. Lafat al-jam'u itu mudzakkar. Ya, lafat al-jam'u itu mudzakkar. Maka secara maknanya itu mudzakkar. Karena makna-makna tersebut ditakwil sebagai lafat al-jam'u, jamak. Ya. Faka'annal amila musnadun ila hadal mudhakkari. Ya, maka seolah-olah amilnya yaitu berupa fiil disandarkan kepada mudzakkar tersebut yaitu lafat al-jam'u. Kemudian wa itsbatut ta'i atau tadi berarti fa hadzfut ta'i ya fahadfut ta'i ala ta'wilihi bil jam'i. Ya penghapusan ta itu karena ditakwil sebagai lafat jamak. Ya fayakunu mudzakkarul makna maka secara makna itu mudzakkar. Ya faka'annal amila musnadun ila hadzal mudzakkari. Maka seolah-olah amilnya yaitu fiilnya disandarkan kepada mudzakkar ini. Wa itsbatut ta'i ala ta'wilihi bil jama'ati. Kalau pada contoh-contoh tersebut itu tak itu ditetapkan, maka itu ditakwil sebagai lafat al-jama'atu. Ya al-jama'atu, ada tak marbutoh di situ. Kalau al-jam'u tadi kan tidak ada. Di sini ada al-jama'atu, ada tak marbutoh. Fayakunu mu'annathal makna. Fayakunu mu'annathal makna. Maka jadilah dia mu'annath secara makna. Faka annal amila musnadun ilaihi. Maka seolah-olah amilnya yaitu fiilnya disandarkan kepada lafat al-jamaah tersebut. Wahada makna qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala watta'u ma' jam'in ila akhirih. Ai maksudnya wata nifi ma'al fi'li idza kana fa'iluhu jam'an maka tak taknis yang ada pada fiil, jika failnya itu berupa jamak, siwa jam'il mudzakkari salimi, ya, selain jamak mudzakkar salim, kahuk mitta'i ma'al fi'li, itu hukumnya sama seperti hukum tak yang ada pada fiil, idza kana fa'iluhu majaziyat taknisi. Yaitu ketika fa'ilnya itu berupa muannath yang majazi. Mislu contohnya kalimatil labinatu. Ya contohnya kata al-labinah. Allati hiya mufradu al-labinu. Al-labinatu itu adalah mufrad bagi al-labinu. Berarti al-labinu adalah isim jenis. Ya, kemudian untuk memufradkannya ditambahkan tak marbutoh. Dan apa itu al-labinu? Wahuwa yaitu At-tubul ladzi lam yutabah hmm. bin nari. Yaitu batu bata namun yang belum dibakar dengan api. Fatakulu, maka engkau dapat mengatakan, sakototil labinatu. Ya, batu bata tersebut jatuh. Di sini ditetapkan tak taknif pada fi'il sakoto. Wa sakotol labinatu. Dan juga boleh dikatakan tanpa tak taknif menjadi sakotol labinatu. zul wajahaini ma'ajam'it taksiri binau'aihi dan diperbolehkannya dua cara membaca, yaitu dengan tak taknif atau tidak, ketika fiilnya berupa jamak taksir, binau'aihi, ya, dengan dua macamnya, yaitu jamak taksir untuk mudhakar dan juga jamak taksir untuk mu'annaf. Wasmil jamai atau failnya berupa jam isim jamak la khilafa fihi ya maka tidak ada perbedaan di antara baik, tadi baik jamaknya jamak taksir atau isim jamak wa innama khalafal basriyuna fi jam'il muannatsis salimi hanya saja di sini para ulama nahwu dari Basrah itu menyelisih hal ini untuk yang jamak muannas salim. Fa'aujabut ta'nitha fi fi'lihi. Maka menurut para ulama nahmu dari Basroh ketika fa'ilnya jamak muannas salim, mereka mewajibkan taknith pada fi'ilnya. Artinya tak taknith pada fi'ilnya wajib ada. Kita lihat catatan kaki. Wal muradu bi jam'il muannatsi idza kana mufraduhu haqiqiyat ta'nitsi. Yang dimaksud dengan jamak muannas di sini itu ketika mufradnya itu berupa muannas yang hakiki. Contohnya apa? muslimatin? Ya contohnya muslimatun. Itu mufradnya apa? Muslimatun. Ya, muslimatun jelas muannas hakiki. Maka ketika dijamakkan menjadi muslimatun yaitu masuk dalam pembahasan ini. Fakharaja nahwu maka dikecualikan contoh tolhatu. Ya tolhatu. Tolhatu itu jamak bagi tolhah. Dan tolhah itu laki-laki. Ya, walaupun jamaknya diikutkan bentuknya seperti jamak mu'annas salim, tetapi mufradnya itu bukan mu'annas hakiki. Maka tidak diperbolehkan wa tamrotu ya, dan juga tamroh ya, asalnya adalah tamrotun ya satu kurma maka itu bukan muannats hakiki ya fayad maka tidak diperbolehkan eh, hukum tadi atau maksudnya eh, untuk contoh ini fayajuzul wajahani yang menurut para ulama Basroh kalau jamak muannas salimnya itu mufradnya itu bukan muannas hakiki seperti tolh atau tamroh, maka fayajuzul wajahani. Boleh dibaca dengan dua cara. Boleh diberi tak taknif, boleh tidak. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-209. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ bayyinatu akan tetapi jika kalian menyimpang dari jalan Allah sesudah datang kepada kalian bukti-bukti kebenaran maka ketahuilah maka di sini perhatikan جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ ja'at Ya, fa'ilnya adalah al-bayyinatu. Itu jamak dari al-bayyinatu. Nah, al-bayyinatu itu bukan mu'annath hakiki. Ya, maka boleh dibaca dengan dua cara. Cara yang pertama itu didatangkan dengan tak taknis di sini, ja'at. Ya. Kemudian pada ayat berikutnya waqala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ja'ahumul bayyinatu. Ya, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka. Di sini kita lihat fa'ilnya sama, lafat al-bayyinatu. Tetapi fi'ilnya tanpa tak taknis, yang menjadi ja'a saja. Wa mithlu dan yang serupa dengan ini, itu adalah lafzu al-ayati. Ya, contohnya adalah lafat al-ayatu. Itu asalnya mufradnya al-ayatu. Wasayyi'atu. Ya, dan juga lafat as-sayyi'atu. Itu asalnya adalah as-sayyi'atu. Wa ghairuhuma. Dan juga lafat-lafat selain dua lafat ini. Wa qad jam'ul muannatsis salimi fil Qur'ani. Ya dan sungguh telah datang jamak muannas salim dalam Al-Qur'an wa mufraduhu muannatsun ghairu haqiqiyyi ta'nitsi. Dan mufradnya itu muannas namun bukan hakiki. Ya, bukan muannas yang hakiki. Fi ayatin katsiratin. Ini datang dalam ayat yang banyak. tadzkiril fi'li wa ta'nitsihi. Ya, kemudian datang dengan fi'il yang muzakkar artinya tanpa tak taknis atau juga datang dengan tak taknis pada fiilnya. Wafi akfariha akan tetapi pada mayoritas keadaannya, wajada fasilun bainal fi'li wa fa'ilihi. Itu ada perantaraan antara fi'il dan fa'ilnya. Ya kita lihat tadi. Ja'at kumul bayinatu. Ya ada lafat kum di situ. Atau ja'ahumul bayinatu. Ada lafat hum di situ imma bil maf'uli ya bisa jadi perantaraannya berupa maf'ul au bi ghairihi atau selain maf'ul wajah al fa'ilu jam'an muannatsan saliman ya dan fa'il juga datang dalam bentuk jamak muannats salim wa mufraduhu haqiqiyut ta'nitsi dan mufradnya itu berupa muannats yang hakiki jadi jamak muannats salim dan mufradnya itu berupa mu'annath yang hakiki. Wa dzukkiral fi'lu akan tetapi fi'ilnya itu muzakkar, artinya tanpa tak taknif. Wa dzalika fi qawlihi ta'ala itu ada pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Mumtahanah ayat ke-10 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Iza ja'akumul mu'minatu muhajirat ya yaitu Ya, ketika telah mendatangi kalian atau jika ya para wanita-wanita yang beriman itu datang ya, berhijrah kepada kalian. Maka perhatikan di sini fa'ilnya adalah al-mu'minatu. Al-mu'minatu itu jamak muannas salim, mufradnya apa? Al-mu'minatu. Itu jelas-jelas muannas hakiki. Tetapi kita lihat fiilnya ja'a di sini didatangkan tanpa uh, tak taknis. Wa qawlihi ta'ala dan juga pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Mumtahanah ayat ke-12 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Iza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ya idza ja'al mu'minatu yubayyi'naka apabila telah datang kepada kalian wanita-wanita yang beriman untuk ya, mengadakan janji ya, berbaiah, ya, janji setia. Maka perhatikan di sini juga al-mu'minatu di sini itu jamak muannas salim. Mufradnya apa? Al-mu'minatu. Ya, muannas yang hakiki. Dan lafadz jaa di sini didatangkan tanpa tak taknif. Wa man yujibu ta'nitha dan para ulama yang mewajibkan ta'nif ketika failnya itu jamak muannas salim. Ya, siapa mereka? Wahumul Basriyuna, yaitu para ulama nahu dari basroh Ya, apa yang mereka katakan tentang ayat-ayat ini? Ya, di sini di ayat-ayat ini failnya itu mu'annath atau fa'ilnya jamak muannas salim dan mufradnya itu muannas hakiki. Tetapi kenapa jaannya itu didatangkan tanpa tak padahal mereka mewajibkannya. Yujibuna yang mereka menjawab bi anna tadhkira li wujudil fasli. Di sini boleh, di sini boleh didatangkan dengan fiil yang muzakar karena apa? Adanya fasl, ada sesuatu yang memperantarai. Yaitu apa? ja'akum ya ada kum di situ atau ja'aka ada kaf di situ, ada ka di situ. Walam yu'annatsil fi'lu ma'a jam'il mu'annatsis salimi. Dan fi'il tidak dimu'annaskan ketika fa'ilnya berupa jamak mu'annas salim alladzi mufraduhu haqiqiyun. Ya, yang mufradnya itu hakiki illa fi ayatin wahidatin. Ya, illa fi ayatin wahidatin. Melainkan dalam satu ayat saja. Berarti apa? Ini mengisyaratkan bahwa di ayat-ayat yang lain itu didatangkan dalam bentuk yang tidak mu'annaf. Ya, walaupun failnya itu jamak mu'annas salim yang mufrodnya hakiki. Ya, di tempat-tempat lain itu tidak tidak muannats kecuali pada satu ayat ini. Ya, satu ayat ini. Di ayat ini berarti fiilnya di taknis. Wa hiya qauluhu ta'ala yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat ke-23. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Qurrimat alaikum ummahatukum diharamkan atas kalian yang mengawini ibu-ibu kalian. Ya, maka perhatikan di sini ya, di sini fiilnya eh, lima lam yusamma fa'iluhu ya atau dikenal dengan fiil majhul. Ya maka kita lihat ummahatu di sini yaitu adalah jamak muannas salim. Kemudian fiilnya yaitu hurrima diberikan tak taknis di situ. Allahu a'lam. Unzur ini dapat dilihat pada dirasatun li bil Qur'ani. Ya kitab dirasatun li bil Qur'an buah karya Muhammad Abdul Khaliq Udaimah. al qismu pada bagian yang ketiga. Al-Mujallad al-Awwala pada jilid pertama. Safhata tis'in wa ishrina wa miatin pada halaman 529. Kita kembali ke atas. Waro'yuhum hasanun. Ya, dan pendapat para ulama Basroh yang mengatakan kalau fa'ilnya jamak mu'annas salim, wajib fi'ilnya diberi ta'nith, ya, itu ro'yuhum hasanun. Pendapat mereka itu pendapat yang baik li'anna hukmahu hukmu mufradihi. Karena hukumnya sama dengan hukum mufradnya. Dan mufradnya itu mu'annath. Amma benu malikin fayaro jawazul wajahaini fi kulli jam'in. Adapun Ibnu Malik rahimahullah ta'ala berpendapat bolehnya membaca dengan dua cara, yaitu dengan tak taknif atau tidak pada fiilnya, pada seluruh jamak. Ya, seluruh jamak, ketika failnya jamak, maka boleh ya diperita atau tidak. Mengapa li'annahu lam yastathni illa salima min jam'il mudzakkari. Karena beliau tidak mengecualikan ya melainkan pada jamak mudzakkar salim saja. Ya illa salima min jam'il mudzakkari. Jadi beliau tidak mengecualikan ya melainkan pada jamak mudzakkar salim. Fabaqiya ma'adahu jaizul wajahaini. Jaizul wajahaini. Fabaqiya ma'adahu wajah wajahaini. Maka tersisa yang selain jamak mudhakar salim itu boleh dibaca dengan dua cara. Yang boleh dibaca dengan tak taknis atau tidak. Kal mu'annathil majazi. Ya, eh, sebagaimana mu'annath majazi. Kemudian beliau melanjutkan hukmu ta'nitsil fi'li idza kana al-fa'ilu muradan bihil jinsu. Hukum ditakniskannya fi'il jika fa'ilnya itu dimaksudkan dengan fa'il tersebut itu jenis. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala pada Alfiya beliau bait yang ke-236 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan wal khadfa fi ni'mal fata tustahsanu anna qasdal jinsi fihi bayyinu dan para ulama nahwu itu istahsanu ya menganggap baik penghapusan pada contoh ni'mal fatatu sebaik-baik pemudi maka perhatikan di sini al-fatatu itu muannats tetapi niyamanya di situ tidak ada tak taknis di situ. Karena para ulama terdahulu menganggap itu baik. Mengapa li'anna qasdal jinsi fihi bayyinu? Karena di situ dengan jelas tampak bahwa yang dimaksudkan itu adalah jenis dari al-fatatu. Kemudian beliau melanjutkan hadal maudhi'ur rabi'u min mawadhi'i jawazi ta'nitsil fi'li. Ini adalah tempat yang keempat, keadaan yang keempat dari tempat-tempat yang diperbolehkannya fi'il itu ditaknis. Wa huwa an yakuna min af'alil madhi awizzami. Awizzami. Yaitu ketika fi'ilnya itu berupa fi'il masuk dalam fiil-fiil madah yang menunjukkan pujian seperti ni'ma atau azam ya celaan seperti bi'sa. Ya kan ni'ma wa bi'sa. Sebagaimana ni'ma dan bi'sa. Ya, sebaik-baik atau seburuk-buruk. Musnadaini ila mu'annathin haqiqiyyit ta'nithi. Yang ni'ma dan bi'sa tersebut disandarkan kepada mu'annath yang hakiki, Nahwu contohnya ni'matil ummu turabbi auladaha wa talzamu baitaha. Sebaik-baik ibu itu adalah yang mendidik anak-anaknya dan tetap berada pada rumahnya. Maka di sini al-ummu di sini dimaksudkan jenis ya, seluruh ibu. Wayajuzu dan boleh juga dikatakan ni'mal ummu. Menjadi ni'mal ummu turabi auladaha wa talzamu baitaha. Sebaik-baik ibu itu adalah yang mendidik anak-anaknya dan tetap berada pada rumahnya. Mengapa li'anna kalimata al-ummu maksudun bihal jinsu? Karena kata al-ummu di sini dimaksudkan dengannya itu jenis ya, jenis ibu la yuradu biha wahidatun bi'ainiha. Ya, tidak dimaksudkan kan dengan, dengan lafat al-ummu di sini itu salah satu individu saja ya, tidak dimaksudkan salah satu individu saja. Ala sabilil mubalaghati fil madahi. Ya karena ini uh, mengikuti gaya bahasa yang menyangatkan dalam pujian. Ya karena ini menunjukkan al-um secara keseluruhan ini menunjukkan pujian yang mubalaghah, ya, yang sangat. Fa'ashbaha jam'at taksiri. Maka lafat al-ummu ini itu menyerupai jamak taksir. Walaupun lafatnya itu mufrad, tapi menyerupai jamak taksir. Mengapa? Fi annal maqsuda bihi muta'addidun. Karena yang dimaksudkan dengan lafat ummu tersebut, itu ummunya itu ada banyak. Kemudian wahada makna qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wal hadz wal fi ni'mal fatatu ila akhirih. Ai maksudnya istahsanan nuhatu hadzfat ta'i minal fi'li ni'ma. Itu para ulama nahwu menganggap baik ya penghapusan tak pada fi'il ni'ma fi qaulika ya pada ucapanmu ni'mal fatatu sebaik-baik pemudi wadzalika yaitu karena li anna fa'ilaha maqsudun bihi istighraqul jinsi karena fa'il yang ada pada ni'mal fatatu itu dimaksudkan dengannya yang mencakup keseluruhan jenis ya, jadi alnya itu al istighraqiyah yang menunjukkan keseluruhan jenis Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.